بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحابته أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فإخواني في الدين rahimanillahu wa iyyakum. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa mencurahkan rahmatnya kepada kita sekalian. Insyaallah taala kita memasuki penjelasan tentang macam-macam kesyirikan yang ke-16 takut sial, primbon, feng shui dan keyakinan terhadap hari baik dan hari buruk untuk menunaikan suatu hajat seperti pernikahan, perjalanan dan lain-lain adalah syirik. Poin yang ke-16 ini pada hakikatnya membahas tentang at-tatayyur, takut sial. Adapun tambahannya itu semuanya sama aja. Primbon itu kan satu keyakinan, satu cara untuk menghitung hari baik dan hari buruk. Hari beruntung dan hari sial. Kalau Feng Shui untuk memastikan posisi rumah mana yang bisa mendatangkan keuntungan dan mana yang bisa menimpakan mudarat. Apa saja yang dianggap sial? Apakah itu sesuatu yang bisa terlihat atau yang terdengar? Yang terlihat ataupun yang terdengar atau yang diketahui? Yang terlihat contohnya ada sebagian orang kalau mereka melihat orang yang kulitnya albino. Tahu ya? Orang albino? Apa istilahnya kalau di sini? Ah, Bukan bule. Bukan, bukan bule. Ya. Dia lebih putih dari bule. Ya. Mereka mereka menganggap itu sial kalau lihat dia, ketemu dia. Ya. Atau mendengarkan sesuatu seperti dahulu orang-orang jahiliyah apabila mendengarkan suara burung tertentu mereka yakin itu bisa mendatangkan kesialan. Ya, sebagian orang di sebagian daerah kalau dengar suara cecak ya, dia mau keluar cecak kayak negur, nggak jadi keluar. Dia mengira itu bisa mendatangkan sial atau yang dimaklumi. Yang dimaklumi contohnya bulan Safar. Kita berada di bulan Safar sekarang. Dahulu orang-orang jahiliyah meyakini bulan Safar bisa mendatangkan sial. Maka Nabi SAW mengatakan, La adwa, wala tiarata, wala hamah, wala safar. Tidak ada penyakit menular, tidak ada kesialan, tidak ada burung hantu, tidak ada bulan safar. Apa maksudnya jamaah sekalian? Tidak ada penyakit menular artinya dia tidak mungkin menular dengan sendirinya tanpa izin Allah. Tidak ada kesialan kecuali kesialan yang Allah tetapkan. Tidak ada burung hantu. Tidak ada burung hantu itu ada dua ada dua maknanya. Makna yang pertama keyakinan jahiliyah kalau orang mati terbunuh maka ruhnya itu masuk ke burung hantu itu atau burung hantu itulah ruhnya itu keyakinan jahiliyah ini disebut dengan khurafat makna yang kedua adalah kalau burung hantu itu datang bisa mendatangkan kesialan kemudian la safar tidak ada bulan safar artinya apa tidak ada bulan safar yang bisa mendatangkan kesialan itu keyakinan jahiliyah dahulu. Nabi sallallahu alaihi wasallam meluruskan keyakinan mereka. Demikian pula sebagian mereka dulu meyakini bulan Syawal. Bulan Syawal bulan sial. Jangan menikah di bulan Syawal. Maka Aisyah membantah mereka dalam hadis riwayat Muslim, Aisyah mengatakan, "Saya dinikahi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di bulan Syawal." Dan beliau hidup bersamaku juga pertama kali di bulan Syawal. Kemudian kata Aisyah, siapa istri yang paling beliau cintai melebihi aku? Ternyata dilakukan di bulan Syawal. Nah, kalau mungkin di Indonesia, bulan Muharram atau bulan Suro yang dianggap sial. Maka ini semuanya keyakinan jahiliyah dan termasuk kategori kesyirikan. Termasuk kategori kesyirikan. Jemaah sekalian, bagaimana menghilangkan kesyirikan ini. Maka ada paling tidak empat caranya. Ada empat caranya untuk menghilangkan kesyirikan ini. Ini penting kita pahami. Kenapa? Karena kita seringkali mungkin tidak sengaja juga merasa takut sial. Iya kan? Merasa takut sial. Padahal tidak ada yang perlu kita takutkan di situ. Beda kalau misalkan di sana ada terjadi tawuran atau terjadi bencana alam. Kita jangan ke sana. Kenapa? Sebabnya jelas. Tapi takut sial itu sebabnya nggak jelas, nggak masuk akal. Iya. Ada hubungan apa posisi rumah dengan rezeki kita? Ada hubungan apa bulan ini, tanggal ini dengan jodoh kita. Enggak ada hubungan apa-apa. Enggak masuk akal. Iya. Maka ini seringkali manusia terjerumus padanya. Jangankan kita, para sahabat pun demikian. Oleh karena itu, di sini ada hadis yang menjelaskan tentang solusinya dan juga menjelaskan bahwa itu adalah termasuk kategori kesyirikan. Hadis Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu diriwayatkan Imam Ahmad, Al-Bukhari dalam Al-Adabul Mufrad, Abu Daud, At-Tirmidzi, Ibnu Majah, Al-Baihaqi dan yang lainnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "At-tiyaratu syirkun." Takut sial itu syirik. Jelas ya? Nabi SAW yang mengatakan, takut sial itu syirik. Dan syirik di sini jemaah sekalian, perlu diingat baik-baik, syirik di sini bisa jadi syirik besar, bisa jadi pula syirik kecil. Kapan menjadi syirik besar? Apabila seseorang meyakini sesuatu yang dia anggap mendatangkan sial itu dapat menimpakan kesialan dengan sendirinya. Maka itu syirik besar. Misalkan dia yakin ini tanggal 13, tanggal sial, bisa mendatangkan kesialan dengan sendirinya. Maka itu syirik besar. Bukan Allah yang mendatangkan kesialan. Yang kedua syirik kecil, kalau dia meyakini itu hanyalah sebab. Itu hanyalah sebab. Dan Allah dialah yang mem, yang menimpakan kesialan. Dia yakin semua itu hanya sebab, maka itu syirik kecil. Kenapa? Kenapa masih dikatakan syirik kecil? Karena yang bisa dan yang mampu menentukan sesuatu itu sebagai sebab sebab malapetaka atau sebab satu kemanfaatan hanya Allah. Hanya Allah Subhanahu wa taala. Iya. Jadi tetap dikatakan syirik kecil. Dan jemaah sekalian, Perlu kita ingatkan lagi, syirik kecil itu adalah dosa terbesar setelah syirik besar. Jadi jangan dianggap ini dosa kecil. Syirik kecil adalah dosa terbesar setelah syirik besar. Sudah pernah kita jelaskan ya, apa perbedaan syirik besar dan syirik kecil? Ada yang ingat? Syirik besar tidak diampuni. Ahsanta, barakallahu fiqh. Kalau syirik kecil, ulama berbeda pendapat. Ada juga yang berpendapat tidak diampuni. Iya. Tapi bukan itu pembahasan kita. Perbedaan yang lain. Ada yang bisa tambahkan? Syirik besar? Kekal di neraka. Ahsan. Barakallahu fiqh. Syirik besar, menyebabkan pelakunya kekal di neraka. Sedangkan pelaku syirik kecil tidak kekal di neraka. Walaupun dia tidak diampuni oleh Allah, tapi dia tidak kekal di neraka. Ya. Kemudian yang tidak diampuni tadi maksudnya kalau dia mati nggak bertobat. Kalau dia bertobat, maka Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ya. Perbedaan yang lain? Ada empat perbedaannya. Yang ketiga? Ada yang ingat? Syirik besar menyebabkan pelakunya keluar dari Islam, murtad. Dan syirik kecil tidak sampai menyebabkan pelakunya keluar dari Islam. Satu lagi, syirik besar menyebabkan amalannya terhapus. Semuanya terhapus. Kalau syirik kecil menghapus hanya amalan yang menyertainya. Ya, seperti seorang riak. Yang sudah kita bahas seorang yang sholat riak, dalam hatinya ada riak, maka sholatnya itu terhapus pahalanya. Adapun amalan-amalan yang lainnya yang dia lakukan ikhlas, tidak terhapus. Jadi itu perbedaan syirik besar dan syirik kecil. Kemudian lanjutan hadis. Lanjutan hadis itu adalah ucapan Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Beliau berkata, "Wa ma minna illa Walakin Allah Azza wa Jalla yudhibuhu bitawakkul. Tidak ada seorang pun dari kami kecuali merasa takut sial. Ini sahabat. Akan tetapi Allah Azza wa Jalla menghilangkannya dengan tawakal. Inilah solusinya jemaah sekalian. Menghilangkan takut sial itu dengan tawakal. Tawakal kepada Allah, bergantung hanya kepadanya. Dan hilangkan ketergantungan kepada sesuatu apapun yang kita yakini bisa mendatangkan kebaikan, bisa mendatangkan keberuntungan dan menghindarkan kita dari kesialan. Iya. Dan disinilah mengapa takut sial itu syirik. Ada dua kesyirikan di situ. Pertama kesyirikan dalam uluhiyah, yaitu dalam ibadah. Ibadah apa yang syirik di sini? Ibadah hati, namanya tawakal. Tawakal itu ibadah hati yang sangat agung. Bahkan Allah tegaskan dalam Al-Quran, وَعَلَى fatawakkalu in kuntum mu'minin. Dan hendaklah hanya kepada Allah, kalian bertawakal. Kalau kalian benar-benar beriman. Artinya, kalau nggak bertawakal berarti bukan orang beriman. Iya. Jadi di situ bentuk kesyirikannya yang pertama. Yang kedua syirik dalam rububiyah. Seperti apa syirik dalam rububiyahnya? Yaitu dia meyakini selain Allah bisa memberikan manfaat atau menimpakan mudarat kesialan kepadanya. Ini syirik dalam rububiyah. Dalam keyakinan terhadap perbuatan Allah. Bukan dalam ibadah. Iya. Kemudian syirik dalam rububiyah juga seakan-akan dia meyakini ada selain Allah yang bisa menentukan sesuatu itu menjadi sebab. Baik sebab kesialan, kemudaratan, atau sebab kemanfaatan. Maka itulah yang tadi kita katakan syirik kecil. Iya. Jadi, ini dua bentuk syirik. Di dalam kesyirikan takut sial ini. Bisa dalam uluhiyah, bisa dalam rububiyah. Padahal jamaah sekalian, orang yang bertawakal kepada Allah, pasti dia akan mendapatkan pertolongan. Sebagaimana Allah tegaskan, "Wa may yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh." Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, maka cukuplah Allah sebagai penolongnya. Yakin, pasti Allah berikan pertolongan. Semakin benar, semakin kuat ketergantungan kita kepada Allah, tawakal kita kepada Allah, maka pertolongan Allah pun semakin dekat. Jadi jemaah sekalian, apapun yang kita hadapi, yakin Allah Azza wa Jalla akan memberikan pertolongan apabila kita bergantung kepadanya. Iya. Maka ini cara yang pertama. Untuk menghilangkan takut sial, tawakal kepada Allah. Dan cara yang kedua adalah bertakwa kepadanya. Karena Allah juga telah berjanji sebagaimana di awal surat At-Talaq, di awal-awal surat At-Talaq ayat kedua, Allah telah berjanji, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Barang siapa bertakwa kepada Allah, maka cukuplah eh, barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan berikan jalan keluar baginya. Dan dia akan diberikan rezeki dari arah yang tidak dia sangka-sangka. Jadi, ini solusinya yang kedua. Untuk mengatasi dan menghadapi rasa takut sial, bahkan kalaupun kesialan itu sudah terjadi, ataupun bahaya yang menimpa kita, apapun bahaya itu, maka solusinya adalah takwa. Yakin, siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah subhanahu wa ta'ala akan senantiasa menganugerahkan pertolongan kepadanya. Itu sudah janji Allah. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa bertakwa kepada Allah, maka Allah akan berikan jalan keluar baginya. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan Allah akan berikan rizki dari arah yang tidak dia sangka-sangka. Dalam ayat yang lain Allah menegaskan, "Wa may yattaqillaha yaj'allahu min amrihi yusra. Barang siapa bertakwa kepada Allah, maka Allah akan menjadikan urusannya mudah. Maka ini jemaah sekalian, menghadapi segala urusan kita, persoalan kita, rasa takut kita, hadapi dengan ketakwaan. Tidak ada yang, yang membahayakan kita kalau kita bertakwa. Oleh karena itu, para ulama mengatakan, tidak ada yang bisa menjadi sebab kesialan kita kecuali satu. Pada hakikatnya tidak ada yang bisa menjadi sebab kesialan kita kecuali satu saja. Apa itu jemaah sekalian? Hah? Iya, dosa-dosa kita. Kemaksiatan kita. Itu saja yang menyebabkan kita tertimpa kesialan. Iya. Jadi takwa kepada Allah, jauhi kemaksiatan. Maka kita akan diselamatkan oleh Allah dari berbagai macam bentuk kesialan. Baik. Ini yang kedua. Yang ketiga dan keempat Yang ketiga adalah tetap lakukan apa yang sudah menjadi hajat kita. Lakukan dengan penuh semangat dan sifat optimis. Jangan merasa lemah dan jangan takut. Kemudian yang berikutnya, yang keempat, berdoa kepada Allah Azza wa Jalla. Iya. Dan secara khusus, ada doa untuk menghilangkan rasa takut sial. Sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan Imam At-Tabrani dalam kitabnya Al-Mu'jamul Kabir dari sahabat yang mulia Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda Man raddathu at-tiyaratuhu man raddathu at-tiyaratu an hajatihi faqad asyrak Barang siapa yang dihalangi oleh takut sial untuk melakukan hajatnya, maka dia telah mempersekutukan Allah. Maka kalau begitu, jangan sampai kita dihalangi. Ini yang ketiga tadi. Jangan sampai kita dihalangi oleh takut sial. Lakukan apa yang sudah menjadi hajat kita. Tapi kata para ulama juga, ada orang yang dia tetap melakukan hajatnya, namun dalam kondisi was-was masih merasa takut dengan kesialan. Ini sama saja. Jadi hilangkan rasa takut tersebut, kemudian lakukan apa yang sudah menjadi hajat kita. Jangan takut sial. Qalu, maka sahabat pun bertanya, "Ya Rasulullah, fama kafaratu dhalik? Sahabat bertanya, "Wahai Rasulullah, apa kafarahnya kalau kita merasa takut sial?" Dan bagaimana menghilangkannya? Maka disinilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan doanya. Ini doa khusus untuk menghilangkan rasa takut sial. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam takul, hendaklah engkau membaca Allahumma la tayra illa tayruka wa khaira illa khairuka, wa ilaha illa anta. Singkat ya, mudah dihafal. Cuman tiga kata, eh tiga kalimat. Ya. Cuman tiga kalimat. Allahumma la tayra illa tayruka. Wa la khaira illa khairuka. Wa la ilaha illa anta. Ya. Saya ulangi. Allahumma la tayra illa tayruka. Wa la khaira illa khairuka. Wa la ilaha illa anta. Ya. Artinya apa? Iya. Ya Allah, tidak ada kesialan kecuali kesialan yang engkau tetapkan. Dan tidak ada kebaikan kecuali kebaikan yang engkau tetapkan. Dan tidak ada yang patut disembah kecuali engkau. Subhanallah. Satu doa yang mengandung pelajaran bagi kita untuk selalu bergantung hanya kepada Allah. Bersandar hanya kepadanya. Dan yakin hanya kesialan yang Allah tetapkan yang bisa menimpa kita dan kalau sudah Allah tetapkan, nggak mungkin luput dari kita. Dan kebaikan hanya datang dari Allah Azza wa Jalla. Maka disinilah pentingnya kita bertawakal, berharap hanya kepada Allah, dan berdoa kepadanya. Iya. Kemudian jemaah sekalian, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyenangi sifat optimis. Di dalam banyak hadis disebutkan hal ini. Di antaranya dalam hadis Bukhari dan Muslim dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La adwa wa la tiarah wa yujibuni al-fa'lu." Tidak ada penyakit menular. Maksudnya yang bisa menular dengan sendirinya. Tidak pula ada kesialan Maksudnya tanpa ditentukan oleh Allah. Dan yang menyenangkan aku adalah al-fa'lu. Apa itu al-fa'lu? Para sahabat bertanya, "Wa mal fa'lu?" Ya Rasulullah, apa itu al-fa'lu? Kata beliau, "Kalimatun thayyibatun." Ucapan yang baik. Maksudnya apa jemaah sekalian? tatkala kita ingin melakukan satu hajat, kemudian kita mendengarkan ada ucapan yang baik, maka boleh kita lebih optimis. Hajat kita akan berhasil. Iya. Contohnya, kita ingin keluar rumah karena satu hajat. Baru keluar rumah, ada orang ucapkan salam. Maka boleh kita makin optimis ini pertanda baik. Itu boleh. Kalau sebaliknya nggak boleh. Baru keluar rumah lihat orang bertengkar. Kayaknya ini sial. Nggak. Itu enggak boleh. Iya. Itu syirik. Tapi kalau sebaliknya boleh. Baru keluar rumah, dengar di masjid ada taklim. Masya Allah, kata-kata yang baik kita dengar. Atau kita mendengarkan ada orang yang memanggil orang lain dengan nama yang indah sekali wahai Abdullah, wahai hamba Allah. Maka ketika kita melakukan satu hajat, kemudian mendengarkan ucapan yang baik seperti ini, ya, yang secara tidak langsung berhubungan dengan hajat kita, maka sangat baik untuk kita lebih optimis. Apa bedanya dengan dengan takut sial? Paling tidak bedanya ada dua. Yang pertama, Takut sial itu mengandung prasangka buruk kepada Allah. Sedangkan sifat optimis mengandung prasangka baik kepada Allah. Yang kedua yang lebih penting adalah orang yang takut sial, dia meyakini kesialan itu yang apa namanya sesuatu yang dia yakini mendatangkan sial itu memberikan pengaruh kepada usahanya, hajatnya. Sedangkan orang yang optimis, dia tidak meyakini apa yang dia dengarkan itu bisa memberikan pengaruh kepada hajatnya. Itu bedanya ya. Ini bedanya yang paling penting, yang kedua. Kalau orang takut sial, misalkan dia takut sial dengan angka tertentu, dia yakin angka itu bisa mendatangkan kesialan. Kalau orang yang optimis ketika mendengarkan ucapan yang baik, dia tidak yakin sama sekali bahwa apa yang dia dengarkan itu bisa memberikan pengaruh pada keberuntungan tidak. Ya, nggak boleh ada keyakinan itu. Kalau ada keyakinan itu, nggak ada bedanya dengan kesialan, takut sial tadi. Ya, hanya ini merasa beruntung karena mendengarkan sesuatu tidak. Itu nggak boleh. Ya, jadi kita hanya sekedar optimis tapi tidak meyakini apa yang kita dengarkan itu berupa kalimat yang baik bisa memberikan pengaruh pada keberuntungan kita. Iya. Jadi ini yang disenangi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersikap optimis dan semangat. Makanya dalam hadis riwayat Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah berpesan, "Ihris ala ma yanfa'uk, wasta'in billahi wa la ta'jaz." wa in asabaka syai'un fala takul law anni fa'altu kada lakana kada wa kada walakin kul qaddarallahu wa masya fa'al. Jemaah sekalian, di dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan bimbingan kepada kita empat kunci kesuksesan. Empat kunci kesuksesan hidup. Baik sukses dalam kehidupan dunia maupun dalam kehidupan akhirat. Dan jemaah sekalian, seperti pernah saya katakan dulu, kalau kita kaji Al-Quran dan Sunnah, kita nggak butuh dengan motivator. Ya, itu sudah lebih dari cukup untuk memotivasi kita agar sukses Nabi SAW di sini mengatakan, ihris alamayan fauk. Bersemangatlah engkau di dalam meraih apa yang bermanfaat bagimu. Di sini terkandung dua kunci kesuksesan. Yang pertama, bersemangat dalam melakukan aktivitas. Ini kunci sukses yang pertama, semangat. Jadi, Jangan loyo, semangat. Kemudian yang kedua, lakukan apa yang bermanfaat bagimu. Yang tidak bermanfaat atau kurang manfaatnya, apalagi yang membahayakan, tinggalkan. Ini prinsip yang kedua untuk sukses. Dan sukses di sini betul-betul sukses, bukan hanya kehidupan dunia tapi akhirat juga. Yang pertama tadi semangat. Jangan loyo. Yang kedua, lakukan yang bermanfaat. Dan manfaat di sini mencakup manfaat untuk dunia kita maupun akhirat kita. Yang tidak bermanfaat tinggalkan. Apalagi yang membahayakan. Kemudian yang ketiga, apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Wasta'in billah. Minta tolonglah kepada Allah. Ini kunci sukses yang ketiga dan paling besar Kunci sukses yang paling besar, pertolongan Allah. Maka berharaplah hanya kepadanya, mohonlah hanya kepadanya, dan bergantunglah hanya kepadanya. Orang yang bergantung kepada selain Allah, maka Allah tidak akan menolong dia. Sebagaimana sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, "Man ta'allaqa syai'an wukila ilaih." Siapa yang bergantung kepada sesuatu, Allah akan biarkan dia kepada sesuatu itu. Artinya Allah nggak akan tolong. Maka jamaah sekalian, jangan sekali-kali kita mengandalkan kecerdasan kita, kita bergantung kepada koneksi kita, pekerjaan kita, gaji kita, bos kita, perusahaan kita, jangan sekali-kali. Karena itu akibatnya Allah akan tidak menolong kita. Allah tidak akan menolong kita. Namun bergantunglah hanya kepada Allah dan Allah telah berjanji untuk senantiasa menolong orang yang bergantung kepadanya. Ini yang ketiga. Kemudian yang keempat, wala ta'jaz dan janganlah kamu merasa lemah. Harus kuat, jangan lemah. Kemudian adalah satu lagi yang kelima jamaah sekalian. Kalau ternyata apa yang kita usahakan dan yang kita cita-citakan tidak berhasil. Apa yang harus kita lakukan? Menerima takdir Allah dengan lapang dada dan jangan lagi berandai-andai ke belakang. Namun segera kumpulkan lagi semangat untuk masa depan. Nabi SAW mengatakan, "Wa in asabaka syai'un falatakul law anni fa'altu kada lakana wa kada wa kada." Kalau kamu ditimpa satu musibah, kegagalan atas usahamu, maka jangan lagi kamu mengatakan, coba kalau saya nggak lakukan, tentu nggak akan terjadi musibah itu. Nggak usah ngomong seperti itu. Ya, Coba saya nggak ikut dia berbisnis, tentu saya nggak akan rugi. Nggak usah jamaah sekalian. Yang berlalu, biarkan sudah berlalu. Penyesalan hanya akan melemahkan kita. Bahkan itu bisa membuka pintu syaitan. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kalau kamu ditimpa satu musibah, apakah itu kegagalan atau musibah yang lain, jangan lagi kamu mengatakan, andai saya tidak melakukan ini, tentu tidak akan terjadi itu. Kenapa? Fa lau taftahu amal syaitan. Karena ucapan andaikan itu membuka pintu bagi setan. Jadi setan akan membuat kita makin bersedih, kemudian putus asa, putus harapan, sampai menuduh yang tidak-tidak kepada Allah. Berprasangka baik kepada Allah. Iya. Walakin kul qaddarallah wa masya'afal. Tetapi ucapkanlah, ini doanya, doa ketika ditimpa musibah. Salah satu doa yang sangat baik kita baca, yaitu qaddarallahu wa masya'a fa'ala. Bisa juga dibaca qadarullahi wa masya'a fa'ala. Artinya apa? Allah telah menakdirkan dan Allah melakukan sesuai dengan kehendaknya. Jadi itu sudah takdir Allah tidak akan luput dari kita. Apa yang sudah Allah takdirkan menimpa kita, tidak akan luput sedikit pun dari kita. Iya. Ini jemaah sekalian, kunci-kunci sukses. Oleh karena itu dari sini dapat kita pahami tradisi-tradisi jahiliyah seperti takut sial adalah kebiasaan orang-orang yang lemah, kebiasaan orang-orang yang tidak menggunakan akal sehat, makanya dikatakan khurafat ini namanya khurafat, khayalan-khayalan. Maka kita pun paham Islam adalah agama yang mulia, agama yang mengajak kita berfikir yang waras, berfikir dengan menggunakan akal sehat, dan bersemangat di dalam melakukan hal-hal yang bermanfaat, namun tetap meminta pertolongan kepada Allah dan mengandalkan Allah di dalam setiap sisi kehidupan kita. Mungkin ini saja yang bisa kita bahas pada kesempatan hari ini. Barangkali ada sisa waktu, kurang lebih 10 menit untuk tanya jawab, saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. kita tidak bisa apa namanya tidak berkembang gitu tidak kita tuh uh, tidak tidak uh, ada pembangunan gitu gitu lah nah, tidak maju gitu nah, tapi apakah ini termasuk uh, sirik gitu baik Sebelum kita jawab apakah itu keyakinan syirik atau tidak? Maka pertama kita komentari dulu tentang demokrasi. Iya. Kita insya Allah semuanya sudah paham demokrasi itu bertentangan dengan ajaran Islam. Sangat-sangat bertentangan. Iya. Bahkan demokrasi yang asalnya dari produk orang-orang kafir yang merupakan ciri khas mereka sampai di situ saja sudah terlarang dalam Islam. Karena kita mau mengikuti mereka, itu bagian dari sikap loyal kepada mereka. Ya. Jangan lupa Al-Maidah ayat 51. Itu larangan umum. Bukan sekedar larangan mengambil pemimpin orang kafir, tapi larangannya umum yaitu larangan menjadikan mereka sebagai wali. Wali itu artinya orang yang kita bersikap loyal kepadanya. Dan termasuk setinggi-tingginya sifat loyal kepada orang kafir adalah meniru-niru mereka. Walaupun kita nggak merasa loyal kepada mereka, tapi kalau kita meniru-niru mereka, itu bagian dari sifat loyal kepada mereka. Dan Allah telah ingatkan dalam Al-Quran, dalam Al-Ma'idah, ayat 51 wa may yatawallahu minkum fa innahu minhum. Siapa di antara kalian yang bersikap wala kepada mereka, maka dia bagian dari mereka. Wala itu artinya loyalitas. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum." Barang siapa menyerupai satu kaum, maka dia bagian dari mereka. Barang siapa menyerupai satu kaum, maka dia bagian dari mereka. Iya. Jadi kalau ini sudah dipahami, maka bagaimana mungkin melakukan yang haram kemudian bisa mendatangkan kemaslahatan bagi kita? Sementara masih ada pilihan yang halal. Jadi pernyataan tersebut sudah bertentangan dengan asal atau dasar syariat. Iya. Ini yang pertama. Pada dasarnya demokrasi itu bertentangan dengan syariat. Yang kedua, di antara bukti yang menunjukkan demokrasi itu bertentangan dengan syariat adalah prinsip dasar demokrasi sudah sangat bertentangan dengan syariat. Apa prinsip dasarnya? Dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk segelintir orang yang punya uang. Itu prinsip dasar demokrasi. Betul atau tidak? Betul atau tidak? Betul sesuai kenyataan. Walaupun teorinya adalah untuk rakyat. Ya. Tapi hakikatnya untuk segelintir orang yang punya uang. Kenapa? Karena suara rakyat itu bisa dibeli dengan uang. Apakah uangnya dikasih langsung atau uangnya dibayar ke media massa untuk pencitraan? Ya. Mudah-mudahan nggak tersinggung di sini ya. <laughs> ya. Untuk pencitraan. Dia koruptor, dia penjahat, tapi pencitraannya mantap. Akhirnya masyarakat pilih dia. Ya. itu bukan suara rakyat. Itu suara orang yang punya uang untuk iklan. Ya. Bohong kalau mereka mengatakan demokrasi itu suara rakyat. Itu teori saja. Kenyataannya tidak ada. Ya. Dan Masya Allah masih banyak hal-hal dalam demokrasi itu yang bertentangan dengan syariat. Ya. Dalam memilih pemimpin misalkan. nggak peduli. Dia mau koruptor, mau penjahat, Orang kafir sekalipun, kalau rakyat milih, ya terpilih. Kalau dalam syariat kan nggak seperti itu. Ya, seisi dunia memilih dia, namun dia tidak pantas dalam syariat, nggak boleh. Iya. Jadi sudah jelas bertentangan dengan syariat. Dalam dalam apa namanya menelurkan sebuah undang-undang, mereka nggak peduli undang-undang itu bertentangan dengan syariat atau tidak. Yang penting mayoritas sepakat undang-undang itu disahkan. Itu kan dalam demokrasi. Iya. Jadi ini yang pertama yang harus kita pahami. Demokrasi itu bertentangan dengan syariat. Maka apa namanya ungkapan kalau kita nggak ikut demokrasi maka kita nggak akan berhasil seperti pertanyaan al-akh tadi itu nggak masuk akal kenapa karena itu sesuatu yang haram dan Allah tidak akan menolong kita dengan melakukan yang haram. Enggak akan. Allah hanya akan menolong kita kalau kita melakukan sesuai syariatnya. Hanya permasalahannya kita yakin atau tidak. Ini yang menjadi masalah. Ya, kita kurang yakin masalahnya. Sehingga ya sudahlah, kita ikut aja. Walaupun bertentangan dengan syariat. Ya, ini masalahnya. Bukankah Allah telah berjanji intan surullah yang surkum wa yuthabbit aqdamakum. Kalau kalian menolong Allah, maka Allah akan menolong kalian dan mengokohkan kaki kalian. Apa maksudnya menolong Allah? Maksudnya menegakkan syariat Allah. Gak usah jauh-jauh menegakkan syariat Allah di luar. Dalam diri kita terlebih dahulu. Dalam keluarga kita, dalam masyarakat kita. Maka Allah akan berikan pertolongan kepada kita. Dan itulah solusi. Dan juga Allah telah berjanji man amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun Barang siapa yang beramal soleh, baik laki-laki maupun perempuan, dalam keadaan beriman. Maka kami akan anugerahkan kepadanya kehidupan yang baik. Di dunia ini. Dan di akhirat kelak, kami akan membalasnya dengan yang lebih baik lagi dari apa yang telah mereka kerjakan. Itu janji Allah. Akan diberikan kepada kita kehidupan yang baik. Kalau apa? Beriman dan beramal soleh. Masalahnya kita percaya nggak dengan janji Allah? Ya. Jadi, ungkapan seperti itu justru sangat bertentangan dengan syariat. Selama kita masih ada pilihan yang halal, pilihan yang dibolehkan syariat, maka tidak boleh kita memilih yang tidak sesuai syariat dengan anggapan itu yang lebih bisa membuat kita sukses. Ya, Kecuali kalau memang di hadapan kita tidak ada pilihan atau semua pilihan semuanya melanggar syariat. Mungkin bisa kita berikan contoh dalam satu pemilu demokrasi misalkan di depan kita ada dua pilihan Nggak ada pilihan yang ketiga. Ya. Apa pilihannya? Kalau kita ikut demokrasi, ikut sistem orang kafir ini, kita berdosa. Tapi kalau kita nggak ikut, berarti kita biarkan orang kafir itu memimpin. Pilihan kita hanya dua itu. Dan dua-duanya salah. Dua-duanya berdosa. Maka dalam syariat, kita dianjurkan untuk memilih mana mudaratnya yang lebih ringan. Yang lebih, yang lebih ringan adalah kita ikut. Daripada membiarkan orang kafir itu memimpin. Ya, itu fatwa para ulama ahlus sunnah kontemporer. Ya, kalau misalkan terjadi hal seperti itu, kita di, dibolehkan untuk ikut. Iya. Kalau kita masih bisa memilih yang lain, nggak boleh kita ikut. Iya. Atau kalau kita punya perkiraan yang sangat kuat, kita ikut pun tetap sama aja, dia tetap yang akan memimpin yang kafir. Jadi percuma kita ikut. Iya. Tapi kalau kita punya perkiraan kuat, kalau kita ikut dia akan kalah. Iya. Maka mudaratnya lebih ringan. Jadi bukan berarti itu benar. Cuman mudaratnya lebih ringan. Iya. Nah, dari sini dapat kita pahami uh, hakikat pertanyaannya, apakah kalau kita ikut terlibat dalam demokrasi itu kemud, uh, apakah kalau kita ikut terlibat dalam demokrasi lalu kita mengatakan kalau kita nggak ikut kita apa namanya nggak akan berhasil? Apakah itu syirik? Maka jawabannya tergantung. Tergantung. Kalau itu adalah kalau kita masih punya pilihan lain, masih punya pilihan lain, kita nggak nggak harus ikut, nggak terpaksa ikut di situ, maka kalau kita meyakini harus ikut, sementara itu bertentangan dengan syariat, itu minimal termasuk syirik kecil. Ucapan seperti itu minimal termasuk syirik kecil. Iya. Kalau kemudian kita yakin hanya itu yang bisa merubah negara kita lebih baik. Bukan Allah. Maka itu syirik besar. Ini tergantung keyakinannya. Ya. Ini soal sebab. Syirik dalam sebab. Ya. Kalau kita yakin sebab demokrasi. Dengan sebab adanya demokrasi. Maka kehidupan negara kita akan lebih baik. Bukan Allah yang menentukan. Maka itu syirik besar. Tapi kalau kita yakin Allah yang menentukan, sementara itu hanya sebab dan sebab yang dibolehkan, maka itu adalah syirik kecil. Ya. Karena itu adalah sebab yang haram. Ya. Jadi ini berarti sesuatu yang bahaya. Maka harus kita yakin yang bisa mendatangkan kebaikan bagi kita sebenarnya hanyalah syariat Allah ketentuan-ketentuan Allah. Demokrasi sedikit pun tidak akan membawa kebaikan bagi kita. Iya. Hanya saja dalam syariat seperti itu. Kalau ada pilihan yang kita nggak bisa memilih lagi, hanya ada dua pilihan sama-sama jelek, maka kita boleh memilih yang paling sedikit kejelekannya wallahu alam. Mungkin satu lagi. Ah, saya pernah dengar itu ada orang yang mengatakan bahwa ikhtiar lebih dulu kemudian tawakal atau sebaliknya tawakal lebih dulu kemudian ikhtiar ini bagaimana uh, secara syariat harusnya tawakal lebih dulu kemudian usaha karena tawakal itu ibadah dan usaha adalah perbuatan kita Ya. Jadi supaya dari awal sukses. Kalau kita usaha dulu belum tawakal, nggak akan sukses. Maka tawakal lebih dulu, kemudian usaha. Iya. Seperti pesan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ihris ala ma yanfa'uk wasta'in billah wala ta'jaz. Bersemangatlah untuk melakukan apa yang bermanfaat bagimu. Minta tolong kepada Allah dan janganlah kamu lemah. Jadi pertama semangat. Semangat itu baru niat. Niat dengan penuh semangat. Kemudian yang berikutnya, minta tolong kepada Allah. Seperti juga firman Allah, "Fa'idha azamta fatawakkal Allah." Kalau kamu sudah bertekad, sudah punya niat yang kuat, maka bertawakallah kepada Allah. Baru kemudian usaha. Jadi, niat, tawakal dan usaha. Ya, jangan usaha dulu. Sebab sejak awal usaha kita butuh pertolongan Allah. Sudah sejak awal. Bagaimana mungkin kita usaha dulu baru minta tolong kepada Allah? Dan hakikat minta tolong kepada Allah jangan hanya ucapan lisan. Bismillah. Bismillah itu artinya ya Allah aku minta tolong kepadamu. Jangan hanya ucapan lisan. Tapi disertai dengan ketergantungan hati kepada Allah. Itu hakikat minta tolong. Iya. Jadi tawakal yang lebih dulu. Minta tolong kepada Allah lebih dulu. Baru kita mulai aktivitas. Iya. Wallahu alam. Mungkin waktu sudah habis. Kita cukupkan sampai di sini. Semoga bermanfaat. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdik. Asyadu an la ilaha ila anta astaghfirullah wa atubu ilaik. Wa ala nabina Muhammadin wa alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.